Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang beberapa hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyebutkan beberapa hal yang dilarang oleh Rasul dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri tersebut? Nah. Tidak boleh puasa di dua id. Apa maksudnya di dua id? Pada dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Puasa di sini yang dimaksud puasa apa? puasa sunnah. Kalau puasa wajib, puasa wajib dilarang. Puasa sunnah. Puasa wajib bagaimana? Gak boleh. Berarti puasa secara mutlak. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Disebutkan dalam hadis yang lalu diistilahkan Idul Adha itu dengan Yaumun Nahr. Apa maksud dari Yaumun Nahr? ya Pak Syafiq. Apa yang dimaksud dengan An-Nahar? pagi hari. kalau itu Idul Adha. Sekarang Idul Nahar. Disebut Idul Adha di antara maknanya bahwa kegiatan menyembelih kurban itu dilakukan di waktu duha. Sebagian ulama menyatakan demikian. Sekarang pertanyaannya Yaumun Nahar. Nah, siapa yang membantu? hari berkurban yang lebih ya Baik. rabas ya, Ada faedah lain selain masalah saum yang dilarang dalam hadis yang lalu? Salat. Salat sesudah subuh dan dan sesudah asar. Maksudnya sesudah subuh dan sesudah asar ini apa? Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini memang tidak ada setelah asar dan subuh. Memang tidak ada nih. selain sholat tahiyatul masjid. Selain sholat tahiyatul masjid ini umum, masih banyak. Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Jangan dihususkan dengan rawatib. Karena rawatib ini secara makna lebih dekat dengan sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Solat solat sunnah yang mengiringi solat fardu baik itu qobliyah ataupun ba'diyah. Maka larangan di sini terkait dengan solat sunnah secara mutlak atau solat sunnah mutlak selain solat solat sunnah yang zawatul asbab yang mempunyai sebab tertentu seperti solat tahiyatul masjid. Ada faedah lain? dari hal yang dilarang oleh Rasul dalam hadis yang lalu? Ya, betul. Dilarang istimalus somma. Apa maksudnya istimalus somma? Tidak mempunyai ujung maksudnya. maksudnya tidak bisa bergerak sama sekali ini apa seperti mayat di kafani gitu <laughs> apa bagaimana gambaran yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam bagaimana paling selamat menukilkan apa yang dikatakan ulama Nah, siapa yang membantu? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, secara umum pakaian yang tidak ada lubangnya atau celahnya. Cara memakainya adalah e, sebuah kain dililitkan dari arah kiri ke arah kiri dari tangan sehingga menutup pundak dan juga menutup tangan kiri lalu diputar ke arah kanan dan menutup pundak serta tangan kanan dan kain tersebut dililitkan pada uh, tubuh sehingga tangan terkhusus sama sekali tidak bisa bergerak. Adapun kaki ada kemungkinan bisa bergerak. Nah, mengapa dilarang? Tentunya karena Rasul melarangnya. Ada hikmah di balik itu? Naam Ya, ada tiga hikmah setidaknya. Yang pertama bahwa dengan menggunakan pakaian seperti itu, udara tidak bisa leluasa masuk ke dalam tubuh dan ini e, berefek bagi kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua, pakaian yang seperti itu identik dengan sikap malas. Karena dengan tangannya tertutup maka dia tidak bisa untuk melakukan sesuatu e, terlebih yang menggunakan tangan. Kemudian yang berikutnya e, mengganggu keselamatan dia manakala ia berjalan dalam kondisi tangannya tertutup seperti itu akan hilang keseimbangannya manakala ia melewati tempat-tempat atau jalan tertentu yang membutuhkan keseimbangan sehingga mudah jatuh dan bisa bermadarat bagi dirinya. Taib, ada larangan lain yang dikandung oleh hadis lalu? Fadal. Satu lagi. Naam. Ayah tabiyar rajul fi thawbin wahid. Apa maksudnya? Duduk seperti berjongkok. larangan untuk duduk seperti jongkok. Yang disebutkan di sini apa? <laughs> Lebih selamat teman-teman. Duduk di atas apa? Di atas mantatnya. kemudian kemudian memberdirikan uh, dua betisnya. Lalu mengikat betis yang berdiri tadi dengan punggungnya dengan sesuatu. Apa gunanya? Untuk bersandar walaupun di belakangnya tidak ada sandaran. Untuk bersandar walaupun di belakangnya tidak ada sandaran. E, mengapa dilarang? Karena pertama Rasulullah melarangnya, yang kedua e, dimungkinkan dengan duduk seperti itu auratnya bisa terlihat. Larangan ini berkaitan dengan pakaian jenis apa? Ada jenis pakaian tertentu yang dilarang? Ada yang membantu? ya Pak Jalil? Sarung. Kalau dalam hadis ini apa? bil wahid. Ya, bil wahid. Ketika dia hanya memakai sehelai pakaian saja, tidak pakai daleman. Bisa pakai sarung saja misalnya. Enggak ada dalemannya. Dia pakai baju tapi ini pakai sarung saja enggak ada dalaman. Maka ketika duduk seperti itu bisa saja auratnya tampak. Atau pakai jubah saja. Jubah saja enggak ada dalemannya. Ketika duduk seperti itu sangat dimungkinkan untuk tanpa auratnya. Itu mungkin beberapa hal yang kita jadikan uh, bahan renungan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikandung oleh hadis 198. Insya Allah kita lanjutkan dengan waktu yang tersisa ini membahas hadis yang berikutnya الحديث التاسع والتسعون بعد المئة الحديث التاسع والتسعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا Al-Hadith Tasi' wa Tis'un Ba'dal Mi'ah. Hadith yang ke-199. Masya Allah, tidak terasa kita sudah sampai hadith yang ke-199. Entah dari sekian ratus hadith ini kita masih hafal salah satunya apa tidak. Nah, hadith yang ke-199. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya. Kita telah tahu nama dan daerah asal sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dari pertemuan yang lalu. Siapa yang menyebutkan nama beliau? Ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad pakai dal yang artinya kebahagiaan atau orang-orang yang berbahagia. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dari mana beliau? Dari mana? Dari mana Saiful? Ya? Dari Mekah apa dari Madinah? ya dari Madinah. Naam, dari Madinah. Dari kampung Khudrah. Semoga Allah meridhoinya. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah, man shoma yauman barang siapa yang melakukan siam yang berpuasa yauman ay yauman wahidan, satu hari. Fi sabilillah ay fil jihadi fi sabilillah. Ketika dia sedang berada dalam kancah jihad fi sabilillah. Ba'adallahu wajhahu maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya jauh anin nari dari annar dari neraka sab'ina kharifan. Sab'ina ay masafata sab'in. Allah jauhkan wajahnya dari annar dengan jarak 70 kharifan. Dengan 70 kharif. Kharif yang dimaksud di sini adalah sana, tahun. Kharif yang dimaksud di sini adalah sana, yakni tahun. 70 tahun. Asalnya Kharif itu adalah nama salah satu musim di daerah tertentu yang mempunyai empat musim. Seperti di Saudi Arabia, eh, negara atau kerajaan yang berada di eh, daerah yang mempunyai empat musim. Ar-Rabi, musim semi. Kemudian As-Saif, musim panas Kemudian al-kharif, musim gugur. Ketika tanaman-tanaman sudah mulai berguguran. Naam. Setelah itu asyita, musim dingin. Nah, al-kharif ini musim ketiga. Musim ketiga dari empat musim yang ada di daerah tertentu. Nah, Nabi saw mengungkapkan sebutan tahun dengan kharif. Diterangkan oleh para ulama min bab at-ta'bir bil ba'd anil kull. Mengungkapkan sebahagian sesuatu namun yang dimaksud adalah mewakili keseluruhannya. Sering kita dengar atau kita baca dalam hadis kharif kharif kharif yang dimaknakan oleh para ulama tahun. Namun asal usulnya seperti yang disebutkan tadi, ia adalah nama salah satu musim Nah, ketika kharif, musim kharif ketemu musim kharif lagi, musim gugur ketemu musim gugur lagi berarti satu tahun. Nah, di sini kita tahu asal dari kata kharif. Nah, kita kembali kepada makna hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang melakukan siam sehari saja fi sabilillah di kancah jihad fi sabilillah maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari annar dari neraka dengan jarak 70 tahun. Jarak 70 tahun. Yang konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dia kepada al-jannah. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dia kepada al-jannah yakni surganya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita pertama tentang hukum siam atau as-saum fi sabilillah. Hukum melakukan puasa ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena telah berlalu dalam pembahasan-pembahasan bab siam tentang bagaimana hukum uh, saum ketika safar. Dan kita telah membahasnya dan mempelajarinya. Nah, sekarang bagaimana hukum seorang yang melakukan siam sementara dia sedang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, Rasul saw alaihi wasallam di dalam hadis ini di samping menyebutkan hukum dan kemudian menyebutkan fadilah atau dibalik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan saum berpuasa ketika berada dalam jihad visabilillah yang kemudian bisa disimpulkan bahwa saum ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengapa bahkan mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini keutamaan yang besar bagi seseorang yang melakukan siam sementara dia berada dalam posisi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang Allah janjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari annar, Allah jauhkan dari azab annar dengan jarak 70 tahun. Mengapa siam yang dilakukan ketika seorang berada dalam medan medan tempur, ketika seseorang berada di kancah jihad mempunyai keutamaan yang besar? Para ulama menjelaskan karena tergabung dalam amalan yang ia kerjakan saat itu dua amalan besar yang masing-masingnya berat untuk dilakukan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan dan kesabaran untuk melakukannya. Yang pertama adalah ibadah siam itu sendiri. Ibadah puasa itu sendiri termasuk ibadah yang berat. Ibadah badaniyah. Ibadah yang dilakukan oleh fisik yang terhitung berat. Mengapa? Karena dia harus menahan makan dan minum, menahan syahwat sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Waktu yang lumayan panjang, dia harus menahan dirinya dari itu semua. Sehingga digolongkan oleh para ulama termasuk ibadah badaniyah yang berat. Kemudian waktu yang ia lakukan puasa, ia lakukan siam di situ adalah waktu yang juga menegangkan di satu sisi, sisi yang lain berat. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala berperang melawan musuh merupakan saat-saat yang menegangkan. Saat-saat yang serba sulit. Seringkali kurang tidur karena harus berjaga apalagi saat kondisinya siaga dua misalnya atau yang lebih dari itu tidak sekedar siaga satu kemudian dari sisi logistik makan makanan juga terbatas dari sisi tempat tinggal juga apa adanya. Maka dari sisi ini saja terhitung berat. Jauh dari anak istri, jauh dari tempat eh, dari kampung halaman, belum lagi berhadapan dengan musuh. Maka ketika dua amalan yang berat ini bergabung pada diri seseorang, maka berarti orang tersebut adalah termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang besar, termasuk orang-orang yang benar-benar menghindarkan dirinya dari kelezatan dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghargai orang yang seperti ini dengan penghargaan yang besar yaitu Allah jauhkan wajahnya dari an-nar dengan jarak 70 tahun lamanya. Itu pun ketika melakukan som satu hari, man soma yauman satu hari saja. Penghargaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat kepadanya ini. Apalagi ketika orang tersebut melakukan atau sering melakukan siam, melakukan saum, melakukan puasa di hari-hari ketika dia berada di bumi jihad. Ikhwani din, rahimani wa rahimakumullah. Jika kita tarik dalam permasalahan ahkam, permasalahan hukum ibadah, terkhusus terkait dengan masalah siam, masalah puasa, maka siam atau puasa ketika seorang berada dalam kancah jihad termasuk perbuatan yang mulia bahkan mendapatkan janji yang besar pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala Kemudian muncul suatu masalah, bagaimanakah jika ternyata seorang kondisinya lemah? Dia puasa di satu sisi tubuhnya menjadi lemah, Akhirnya waktunya jaga, waktunya piket, tidur saja misalnya. Waktunya perang, matanya tidak lagi konsentrasi menghadapi musuh, tetapi konsentrasi mengendalikan ngantuknya. Sehingga bisa-bisa dengan itu bermaborot terhadap kaum muslimin atau terhadap wilayah kaum muslimin. Para ulama menjelaskan pada asalnya siam ketika seorang berjihad di jalan Allah hukumnya mustahab. Hukumnya sunnah. Hukumnya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika dengan puasa tersebut dia menjadi lemah atau bisa bermaborat bagi kaum muslimin, maka hendaknya dia tidak melakukan puasa tersebut. Mengapa demikian? Karena maslahat umum dalam kaidah syar'i kaidah syariah, maslahat yang bersifat umum itu harus dikedepankan daripada maslahat yang bersifat khusus. Keberadaan seseorang di bumi jihad dalam keadaan sigap, dalam keadaan mantap, dalam keadaan kokoh, siap untuk bertempur, maka ini maslahatnya kembali kepada kaum muslimin secara umum. Paling dekatnya kepada kawan-kawannya, regunya yang yang dia berada di situ. Sedangkan masalah saum sebatas maslahat pribadi dia. Untuk dia bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maslahat yang bersifat umum didahulukan daripada maslahat yang bersifat khusus. Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berkaitan dengan hadis 199 dan dengan itu selesailah pembahasan yang berkaitan dengan as Baik itu siam yang sifatnya wajib ataupun siam yang bersifat sunnah. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.